يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Ikhwan Fikir, Azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pagi ini kita dapat bertemu di majelis ini. Insyaallah kita akan membahas tentang poin yang ke-19 yaitu tentang syarat-syarat syahadat la ilaha illallah allati la tanfa'u qailuha illa bi ijtima'iha Syarat-syarat la la ilaha illallah atau syahadat la ilaha illallah yang mana tidak akan bermanfaat orang yang mengucapkannya bagi orang yang mengucapkannya kecuali telah terpenuhi pada dirinya ke e, sifat atau syarat-syarat yang akan disebutkan di bawah ini. Syekh menjawab, syarat-syarat tersebut adalah suruh Tuhan sabah. Syarat-syaratnya ada tujuh. Yang pertama, al-awal al-ilmu bimaknaha nafian wa isbatan. Ilmu bimanaha terhadap makna la ilaha illallah. Jadi kita harus ilmui maknaha, maknanya. Apa makna la ilaha illallah? Yaitu la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada hak ilah sembahan yang berhak disembah selain Allah. Nafian wa isbatan. Nafian yaitu menafikan ilah-ilah yang ada wa isbatan dan menetapkan kesembahan itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Asani istiqanul qalbi biha. Meyakininya di dalam hati, meyakininya dengan hati kita. Asalif al-inqiyadu laha zahiran wa batina. Tunduk kepadanya zahir maupun batin. Arabi al-qabulu laha fala yaruddu syai'an min lawaziniha wa muqtadayatiha menerimanya, menerima kalimat ini dan tidak menolak satu pun darinya dari konsekuensi dan tuntutan-tuntutannya. Al-Khamis al-ikhlasu fiha. Ikhlas di dalam mengucapkannya, di dalam bersaksi mengucapkannya. As-sadis as-sidqu min samimil qalbi la bil lisan faqat. Pembenaran dari hati yang paling dalam bukan hanya dengan lisan, bukan di ujung lisan saja. Asabi al-mahabbah laha wali ahliha. Cinta kepada kalimat ini dan kepada orang-orang yang mengucapkannya, yaitu muahidin, wal muwalat wal muadat di ahliha dan menerapkan walak dan barok berdasarkan kalimat ini. Itulah tujuh syarat la ilaha illallah dalam risalah di Ususil Aqidah tulisan Muhammad bin Auda al saudi dia mengatakan hadhihi kalimah al-azimah allati hiya sababun lidukhul syakhsi fil Islam laha syurutun sab'ah Kalimat yang agung ini yaitu la ilaha illallah yang merupakan sebab seseorang masuk ke dalam Islam laha syurutun sab'ah ada tujuh syarat يؤلف intifa'u قائل هذه الكلمة بها Manfaat atau tidaknya orang yang mengucapkannya tergantung kepada terpenuhinya atau adanya syarat-syarat tersebut. Waqad dallat ala ahadihi syurut nususul kita wa sunnah. Dan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah Nanti akan kita jelaskan dalil-dalil syarat-syarat tersebut Telah menunjukkan kepada tujuh syarat ini Walaisal murad hibduha wa dzikru al-Fatihah. Dan maksudnya bukan hanya menghafal atau menyebut uh, menghafal kalimat atau menyebut lafal-lafalnya saja. Walakin al-maqsud mura'atuha wa iltizamuha. Namun yang menjadi tujuan di sini adalah apa? Mura'atuha wa iltizamuha. Memeliharanya dan konsekuen di dalam menjalankannya. Fakat tersami syaktif wala sinuti ti'daduha. Boleh jadi ada seseorang yang tidak menghafal atau tidak bisa menyebutkan satu persatu syarat-syarat ini. Namun syarat-syarat itu sudah terpenuhi pada dirinya. Waqad yahfazuha syakhsun akhar wa yaqau bima yunaqiduha dan boleh jadi ada orang lain yang menghafalnya namun dia jatuh pada penyimpangan-penyimpangannya atau perkara-perkara yang menyelisihinya. Jadi maksudnya adalah kita membahas tujuh syarat ini bukan hanya sekedar menghafalnya, akan tapi lebih dari itu yaitu kita iltizam, kita komitmen di dalam menjalankannya. Nah, saya tadi menyebutkan ya, Muhammad bin Auda as ada orang yang tidak menghafalnya tapi terpenuhi, terpenuhi pada dirinya tujuh syarat ini. Ada yang menghafalnya tapi dia banyak melanggar syarat-syarat tersebut. Walaisal murad min hadza addu al fadhiha wa hifdhiha. Jadi tujuan utamanya bukan hanya sekedar menghafal lafalnya. Fakat min amiyin istama'a fihi wal tazamaha. Berapa banyak orang-orang awam yang terpenuhi padanya tujuh syarat ini dan dia memegangnya. Jika dikatakan kepadanya, ahaditha, coba sebutkan satu persatu, walam yahsin dalika, dia tidak bisa menyebutkannya. Wakam hafidin di al fatihah dan berapa banyak, wakam min hafidin di al fatihah dan berapa banyak orang yang menghafalnya, ya fihi kasaham, namun syarat-syarat lewat begitu saja seperti anak panah, yaitu tidak ada satu pun yang terrealisasi pada dirinya. Wa tarahu yaqau katsiran fi ma yunaqiduha wa taufiq biyadillah. Kau lihat dia banyak jatuh pada perkara-perkara yang menyelisihinya dan taufik hanyalah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan juga oleh Syekh Hafiz Al-Hikmi di dalam kitabnya Ma'arijul Qabul. Ya, juz 1 halaman 377 ini kitab ya, karangan beliau juga Ma'arijul Qabul di situ beliau menyebutkan hal tersebut Wakat kuala Wahab bin Munabih dalam hal ini Wahab bin Munabih Wahab bin Munabih adalah bin Kamil Al-Yamani as samaani dia pernah meriwayatkan dari Abu Hurairah, Abu, Sa Abu Sa'id Al-Qudri Ibn Abbas, Ibn Umar dan yang lainnya. Al-Ijli mengatakan dia adalah seorang tabi'i yang siqah. Dan dia pernah menjabat sebagai qadi di Son'a. Beliau ini disiqahkan atau dinyatakan siqah juga oleh Abu Zur'ah Nasai Ibn Hibban. Lahir pada tahun 34 Hijriah, wafat pada tahun 110 Hijriah. Biografinya dapat dilihat di dalam kitab Tahzibun Tahzib. Beliau ini mengatakan kepada orang yang bertanya kepadanya. Ada orang yang bertanya kepadanya atau yang berkata kepadanya, "Alaisa la ilaha illallah miftahul jannah?" Bukankah la ilaha illallah itu miftahul jannah, kunci surga? Qala bala. Wahab bin Munafih mengatakan menjawab bala, tentu saja. Lalu beliau melanjutkan walakin ma min miftahin illa walahu asna. Hanya saja setiap kunci pasti punya gigi. Ya, pasti punya gigi. Itulah yang membedakan antara satu kunci dengan kunci yang, yang lainnya. Masing-masing kunci punya gigi. Nah, kunci surga punya gigi. Baik in ji'ta wa asnanin wa asnani hadha miftah Baik dia ji'ta bi miftahin lahu asnan futiha laka wa illa lam yuftah laka. Jika engkau datang membawa kunci yang bergigi tadi, cocok giginya, maka akan terbuka pintu surga itu untuk kamu. Wa illa dan jika tidak, ternyata kunci yang dibawanya gundul, polos, atau giginya nggak cocok dengan lubang kunci itu, bagaimana? Lagi yuftah lagi ya niscaya pintu itu tidak akan terbuka bagimu. Ini riwayat Sahih diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari di dalam Sahihnya secara muallaq dalam kitab Janaiz bab maka akhiru kalamihi la ilaha illallah. Orang yang ucapan akhirnya adalah la ilaha illallah. di 3 halaman 109. Jadi riwayat ini sahih. Eh, di sini Ibnu Fidik ya diisyaratkan kepada satu hal yang penting yaitu kalimat la ilaha illallah tidak akan bermanfaat kecuali dengan melakukan atau memenuhi syarat-syaratnya. Wa asnan wa hadzal miftah hiya syurutu la ilaha illallah. Dan gigi dari kunci tersebut adalah apa? Syarat-syarat la ilaha illallah. Di dalam soal jawab syarah akidah Tahawiyah tulisan Abdul Aziz Ar-Rajihi, beliau ditanya, ada pertanyaan yang juga kepada beliau. Ahsanallahu ilaikum. Ya sa'il. Semoga Allah berbuat memberikan kebaikan kepada kamu. Kepada Anda. Ada orang yang bertanya, "Lau takhallafa syartun min syuruti la ilaha illallah wa tahaqqaqal baqi, fa hal tadfa'u sahibuha?" Kalau salah satu dari syarat syarat la ilaha illallah itu ada yang tertinggal, sementara sisanya telah terpenuhi, apakah bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini? Maka jawaban saya, la budda min istima'iha. Harus terkumpul pada dirinya ketujuh syarat tersebut. Man lam yuhib ya man lam yuhib takhallafa ilm sara Barang siapa yang terluput salah satu dari syarat, misalnya takhallaf al-ilm, ilmu tertinggal, jahilah. jahilan. Manafa? Maka dia menjadi orang jahil. Jahil tentang makna kalimat ini. Maka kalimat itu tidak berguna baginya. Seperti mayoritas kaum muslimin yang jahil terhadap maknanya. Lalu mereka melakukan hal-hal yang bertentangan yang bertolak belakang bahkan menghapus kalimat la ilaha illallah yang mereka ucapkan. Fatakhallafal ikhlas seorang musyrikan mengapa? Jika tidak ikhlas maka dia menjadi musyrik. Ria dalam dalam dalam kalimat tersebut dalam mengucapkan kalimat tersebut mana manfaat ya tidak dapat manfaat dari kalimat tersebut lalu takhallafal yakin seorang syahadat kalau dia tidak yakin maka dia menjadi orang yang ragu. Ma'afa asahibuha, maka tidak bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya. Kata beliau, "Lau taqallafa sidq suara munafiqan, ma yanfa'." Demikian juga kalau dia tidak yakin, nah kalau dia tidak benar, tidak lurus, tidak jujur, tidak tulus, maka dia adalah munafik. Ma'afa, ini juga tidak bermanfaat baginya. Lau takhallafal mahabbah sara yakrahu ahlal iman wa ahlal tauhid mana fa'ahu. Dan demikian pula kalau dia tidak menyukai kalimat ini, maka dia menjadi orang yang benci kalimat ini, benci ahli iman dan benci ahli tauhid mana fa'ahu. Ini juga tidak bermanfaat baginya. Lau khalafal qabul maka bila hadir kalimat mana fa'ahu. Dan kalau dia tidak menerimanya, tidak menerima kalimat ini, jadilah dia orang yang menolak, menentang, dan mana fa'ahu. Itu juga tidak berguna. Lau khalafal maqada bi hukukiha, qala la ilaha illallah, lakin ma qabilaha, wa bi hukukiha, wala budda min min syurut hadhihi. Dan kalaulah, kata beliau, dia tidak tunduk, tidak tunduk kepada hak-hak kalimat ini, tidak menerimanya, ya tidak memasrahkan dirinya untuk melaksanakan konsekuensinya, maka tidak tidak bermanfaat juga bagi bagi orang yang mengucapkannya. Tidak labud damin hadis syurut. Jadi kata beliau harus memenuhi ketujuh syarat tersebut. Nah, di dalam kitab Tazkiratul Mu'tasi Isyarah Aqidah Abdul Ghani Al-Maqdisi Diriwayatkan dari Al Hasan Al Basri. kila lil Hasan Al Basri. Dikatakan kepada Hasan Al Basri. Rahimahullah. Inna ya yaqulun Sesungguhnya orang-orang mengatakan Maqala la ilaha illallah dakhalal jannah Siapa saja yang mengucapkan ya, siapa saja yang mengucapkan La ilaha illallah al jannah, maka dia masuk surga. Faqal, maka Al Hasan Al Basri mengatakan, "Man qala la ilaha illallah fa adda haqq fa adda haqqaha wa fardaha al jannah." Beliau meralat ucapan tersebut ya dengan mengatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah lalu dia menunaikan haknya dan kewajibannya maka dialah yang masuk masuk surga. Manifidin azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Nah, riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Rajab di dalam Jami' Al-Ulum wal Hikam halaman 209. Jadi di sini ya e, beliau mengisyaratkan ya yusyiru ila surut ila ilaha illallah. Beliau mengisyaratkan kepada apa? Al-Hasan Al-Basri isyaratkan kepada adanya syarat-syarat la ilaha illallah ya, harus memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah. Kalau sekedar mengucapkannya saja tanpa memenuhi ketujuh syarat itu, maka tidak diterima atau tidak bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya. Nah, demikian yang tadi fitin. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Oleh karena itu Ibnu Fitin ya dikatakan bahwa uh, hadis surut ya seperti dalam Rasail Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd fil aqidah beliau mengatakan wa hadhihi syurut bit tatabbu wal istiqra. Ya bahwa syarat-syarat ini ya diperoleh atau dijelaskan disebutkan oleh para ulama berdasarkan atau diambil dari mana? Dari tatabbu wal istiqra, dari penelitian dan apa? dan pembahasan. Ya, setelah diteliti dan dibahas maka dapatlah disimpulkan ketujuh syarat ini. Nah hal ini juga sudah maksur dari para ulama sebelumnya. Mereka telah isyaratkan adanya syarat la ilaha illallah ini. Ya seperti Wahab bin Munabbih, Al Hasan Al Basri, mereka adalah tabi'i yang tiqah. Mereka menjelaskan kepada kita bahwa la ilaha illallah bukan hanya sekedar ucapan di ujung lisan, akan tetapi lebih dari itu ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Walihada lam yaktafit Nabi biqauli la ilaha illallah bal istaratul ikhlas wa huwa safa wa naqa oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencukupkan hanya dengan mengucapkan kalimat ini, ya secara lisan saja. Karena orang-orang munafik ya pada zaman Nabi, baik dari kalangan Arab maupun dari penduduk Madinah, mereka mengucapkan kalimat ini, namun tidak bermanfaat bagi mereka. Mereka fitnah asfali minan minan nar. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensyaratkan Islam, yaitu sofa wa naqa, ketulusan dan kebersihan hati, ya kejujuran. Tidak ada maksud-maksud lain, tujuan-tujuan lain dari mengucapkan dari persaksian tersebut. Ya fala ilaha illallah la tuqbal min qailiha illa idza kana amilahu nafyan naqiyan safiyan. Ucapan la ilaha illallah tidak akan diterima dari orang yang mengucapkannya kecuali apabila ia mengamalkannya dengan tulus dan jujur. Walam yurid bihi illa wajah Allah tabaraka wa ta'ala dan dia tidak mengharapkan darinya kecuali apa? Wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengucapkan kalimat ini untuk tujuan-tujuan tertentu. Ya. Bukan mengucapkan kalimat ini untuk tujuan-tujuan duniawi atau untuk kepentingan-kepentingan politik atau untuk kepentingan-kepentingan dunia lainnya. Tapi semata-mata ibtigha'a wajhillah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk mengikhlaskan agama ini yaitu ketaatan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, "Ala lillahi dinul khalis." Ketahuilah sesungguhnya milik Allah ad-dinul khalis yaitu ketaatan yang murni. Segala segala bentuk ketaatan itu adalah, adalah milik Allah, tidak boleh diberikan kepada orang orang lain selain Allah Subhanahu wa taala atau kepada makhluk lain selain Allah. Siapa sih hadis sebagaimana di dalam hadis Al-Qudsi hadis Qudsi ana aghna syuraka an syirki man amila amalan asyraka fi ma ya taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah Rabb yang tidak butuh syarikat, butuh. Man amila amalan Barang siapa yang melakukan satu amalan Termasuk di dalamnya persaktian, syahadat La ilaha illallah asyraka fihi ma iya ghairi. Ia sekutukan aku di dalam Persaksian itu dengan yang lainnya. Tarkuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia dan amalan syiriknya. Ada jenis sahih diriwayatkan oleh alimah Muslim. Ya. Wa idza aradta at-ta'rif ma'na al-ikhlas fil lughah fata'ma fata'ammal qawlahu ta'ala. Jika engkau ingin mengetahui makna ikhlas fil lughah secara bahasa, maka cobalah perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butuniha min baini farsin wa damin labanan khalisan سائغا للشاربين فاللبن الأبيض النقي الصافي يخرج من حين يخرج من بهيمة الأنعام mifdai farsin wa damin dan sungguhnya pada hewan ternak terdapat ibrah bagi kamu sekalian kami memberikan kamu minum dari perutnya yaitu susu yang keluar antara farsin wa damin labanan khalisan kami keluarkan dari perutnya dari antara farsin wa damin kotoran dan darah labanan khalisan susu yang putih. Susu murni tidak dicampur apa-apa, dia putih. Itulah arti dari ikhlas. Itu kepolosan. Tidak ada warna lain di situ yang mengotorinya, yang menodainya dan mencampurinya. Sa'iwan lisyaribin yang siap untuk diminum oleh orang-orang yang ingin meminumnya. Demikian Ibn Fiddin, ya. Labadul abiyadun naki ya, susu yang putih lagi bersih itu sofi murni keluar dari sela-sela apa? Dari sela-sela farsit wadami, dari kotoran dan apa? Darah. Hatta inna hukil hingga dikatakan inna hurujahu min bainil farsi wadami yakumu inda al-halbi musyab mubasyarah. Ya bahwa keluarnya susu dari antara kotoran dan darah itu langsung ketika kita memerahnya dan langsung bisa diminum. Wa ma dzalika wasfahu bi annahu khalitun la tara fihi qatrah min damin wa la qit'ah min fardin. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala mensifatinya dengan khalid, labanat khalisan, susu yang khalid, susu yang yang yang yang yang, yang murni tidak ada tercampur di dalamnya satupun dari bintik merah darah dan bintik hitam kotoran. Putih bersih. Nah, itulah dia makna al-ikhlas, ikhwan fillah. Azani Allah wa iyyakum. Itu ke kemurnian, ya, ketulusan, tidak bercampur dengan sesuatu apapun. Waqad hal ulama dzakara ulama bil istiqra' lin nusus al-kitab wa anna La ilaha illallah laha syurutan taba'ah la tuqbal illa biha. Dia mengatakan ya bahwa para ulama telah menyebutkan berdasarkan istiqra yaitu penelitian terhadap nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwa la ilaha illallah memiliki tujuh syarat tidak akan diterima dari orang yang mengucapkannya kecuali dengan tujuh syarat ini yaitu al ilmu bimana ilmu terhadap maknanya. Al-munafi jahli, yang menafikan apa? Kejahilan. Yaitu tidak jahil dia terhadap maknanya. Al-yaqinu al-munafi raibi. Yakin yang menafikan keraguan. Al-ikhlasu al-munafi syirki wa Yang ketiga ikhlas yang menafikan asyirk wa riya, syirik dan riya. Yang keempat asliku kejujuran. al munafir kadib yang menafikan kedustaan, kebohongan. Ada orang yang mengucapkan kalimat ini bohong-bohongan. Tidak ada kejujuran. Dia berbohong. Lisannya berkata tapi hatinya ber berbohong. Nah ini tidak diterima dari orang yang mengucapkannya. Yang kelima al-mahabbah al-munafiyah lil bukti wal qur'an kita yang menafikan apa kebencian dan permusuhan terhadap kalimat ini. Yang keenam al-inqiyadu al munafilit tarki. yang Inqiyad, ketundukan kepada kalimat ini yang menafikan at meninggalkannya, menelantarkan dan mengabaikannya. Yang ketujuh al-qabul, menerima al-munafi lirraddi yang menafikan penolakan, yaitu tidak menolak kalimat ini sama sekali. Nah itulah dia wahia majmu'ah. Inilah dia tujuh syarat la ilaha illallah yang terkumpul di kaulin nabi dalam ucapan seorang penyair ilmu wa yaqi ilmu yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabul nah dalam bait syair itu ya penyair ini meng, meng, apa namanya mengumpulkan ketujuh syarat tersebut dia mengatakan ilmu yakinun wa ikhlasun wa sidqu kama'a mahabbatin wa iqyadin wal qabuli laha katanya apa ilmu yakin dan ikhlas serta pembenaranmu disertai dengan cinta ketundukan dan penerimaan kepadanya Dan masing-masing dari syarat ini banyak sekali dalil-dalil yang mendukungnya. Dari baik itu dari kitabullah maupun dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini Syekh Hafiz Al-Hikmi juga telah membuat syair ya yang mengumpulkan ketujuh syarat ini ya di dalam Ma'arijul Qabul beliau menyebutkan ya syair yang berisi rangkuman dari tujuh syarat la ilaha illallah. Beliau mengatakan wa bi syuruti sab'atin qad qayyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat. Dan dengan syarat tujuh syarat ini qad qayyidat maka telah diikatlah kalimat la ilaha illallah. Kalau tidak maka akan terberai dari ikatannya. Wa fi nususil wahyi haqqan waradat. Dan dalil-dalilnya benar-benar ada dari dalam nas-nas wahyu Quran dan Sunnah. la yantafi qailuha bin nutqi illa haythu يستقبلها kata beliau sesungguhnya tidak akan bermanfaat orang yang mengucapkannya dengan ucapan dengan lisan kecuali dia menyempurnakan ketujuh syarat tersebut lalu beliau menyebutkan satu persatu Al-ilmu wal yaqinu wal qabul wal iqyadu fadri ma wal Wasidku wal ikhlasu wal mahabbah. Wafaqakallahu lima lima Nah ini baik sair ya dalam dalam ilmu akidah ya bagi seorang penuntut ilmu ya bagus juga atau baik juga dia menghafal baik-baik syair ini daripada dia menghafal baik-baik syair yang ya apa namanya yang tidak bermanfaat dia menghafal bait syair ya berisi tentang syurut la ilaha illallah ya dan hal-hal lain yang yang bermanfaat ya beliau mengatakan al ilmu wal yaqin wal qabul wal inqiyad fadri ma aqulu wasidqu wal ikhlas wal mahabbatu waffaqallahu lima ahabbahu ilmu yakin dan qabul ilmu keyakinan dan penerimaan al inqiyad ketundukan fadri ma aqul ya pahamilah yang aku katakan ini wasidqu wal ikhlas wal mahabba Jujur, ikhlas dan cinta. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada apa yang disukainya. Nah, demikian. Di dalam Rasail Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad fil Aqidah yang kita sebutkan tadi beliau mengatakan wa hadhihi syurut ma'khudatun bit tatabbu wal istiqra' wal istiqra'. Mungkin ada yang bertanya, mungkin ada yang berkata, dari mana mana dalilnya? Mana dalilnya dari hadis bahwa Nabi menyebutkan syarat la ilaha illallah ada tujuh. Kadang-kadang ada orang yang usil, lagi jahil. Dia mengatakan, mana mana hadisnya? Nabi mengatakan syarat la ilaha illallah ada tujuh. Sama seperti orang yang mengatakan, mana dalilnya dari Quran dan Sunnah bahwa Nabi membagi tauhid menjadi tiga. Ya tentunya Ibn Fidin hal-hal seperti ini didapati oleh para ulama bis wal istiqrar dengan tasabuh dan dan istiqra dengan penelitian dan pembahasan. Penelitian dan pembahasan apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sama dengan pembagian kalimat dalam bahasa Arab ada ismun, ada fi'lun, ada harfun. Gak ada yang keempat. Ismun, fi'lun, wa harfun. Dari mana itu? bil istiqra wa tatabbu. Ya, dengan meneliti dan menelaah perkataan orang-orang Arab. Ya, bahwa perkataan orang-orang Arab tidak lepas dari tiga unsur ini. Fi'lun wa ismun wa harfun. Tidak ada yang ke yang keempat. Nah, demikian. Begitu pula lah di sini dalam pembagian tauhid, dalam penyebutan syurut-syurut la ilaha illallah yang tujuh, Ya, ini diambil oleh para ulama bil tasabbuh wal istiqra. Tadi kita telah membacakan nazam-nazam para ulama, ya. Nah, kemudian sebahagian ulama wa adafa ba'dhum syartan saminan. Sebahagian ulama menambah satu syarat lagi. Nah, ini disebutkan oleh Muhammad Jamil Zainul, sebenarnya ini disebutkan oleh para ulama sebelum beliau wa nazamaha ba'duhum biqaulihi sebagian ulama membuat nazam syair untuk syarat yang ke-8 ini yaitu apa wazidata minha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal awsani qad uliha dan tambahkanlah yang kedelapan yaitu al kufra minka pengingkaranmu, penolakanmu ya terhadap siwal siwal ilahi ya selain Allah Subhanahu wa taala dari berhala-berhala yang telah dituhankan. Apa maksudnya di sini? Syarat yang ke-8 ini adalah apa? Al-kufranu bin At-tawud ya kullu obidamin ubida min dunillah wa huwa radin bi ibadatihi. Semua yang disembah oleh Allah dan dia riba dengan penyembahan tersebut apapun bentuknya. Jadi harus kufran, harus mengingkari dan menolak. Ini syarat yang kedelapan. Ini ditambahkan oleh sebagian ulama. Ya, jadi syarat yang kedelapan tambahannya adalah al kufranu bikulli ilahin siwallah. Ya, mengingkari, menolak semua ilah, semua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha syurut wa afwan wa hadha syart ma'khudun min qawlihi. Dan syarat ini diambil dari uh, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa may yu'min billah wa yakfur bih, Barang siapa yang iman kepada Allah dan kafir kepada Allah. Dan demikian juga dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu Barang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia kufur, dia menolak ilah-ilah yang disembah selain Allah. Ya jadi Rasul menambahkan apa? Wa kafara bima yu'badu min dunillah dan dia kafir kepada apa? Ilah-ilah yang disembah selain Allah haruma malu wadamu. Barulah haram darah dan hartanya. Nah, demikian paling penting. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi itulah dia tujuh syarat ditambah syarat yang ke delapan secara global paling penting. Rahimani wa rahimakumullah. Baik. Nah, kemudian di dalam kitab Al-Wajibah Al-Mutahatimat tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau menjelaskan syurut la ilaha illallah berikut dalil-dalilnya. Nah di sini di buku ini ya tentunya uh, Syekh uh, eh, Habs al ini hanya menyebutkan secara secara global. Kemudian beliau menyebutkan satu persatu secara terperinci. Nah dalam hal ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga telah menyebutkannya di dalam kitab Al-Wajibat Al-Mutahatimat ala kulli muslimin wa muslimat tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Beliau menyebutkan syurut la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah. Yang pertama al-ilmu bima'naha. Yang kedua al-yaqinu wa huwa kamalul ilmi biha al-munafi lis-syakki war-raibi ilmu terhadap maknanya. Yang kedua, yakin, yaitu kesempurnaan ilmu. Kesempurnaan pemahaman tentang hal ini. Al-munafi lisyaki ini yang menafikan keraguan dan syak. Asal Asalif al-ikhlas. Al-munafi liriyah. rabi Al sidku al-munafi lil-kadib al qamis al-mahabbah li hadil kalimah wa lima dallat alaihi Wa surur dalika Cinta kepada kalimat ini dan terhadap kandungannya dan gembira, senang dengannya. Tidak benci. As-sadis al-qiyadu li hukukiha tunduk kepada hak-haknya yaitu amal-amal yang wajib ikhlasan lillah wa talaban limaddatihi. Ikhlas karena Allah dan semata-mata mengharapkan ridhonya. Dan yang ketujuh al-qabul, bukan fisik, yaitu eh, al-qabul al-munafi menerima yang menafikan penolakan. Ya. Apa yang dimaksud dengan ingkiat? Ya, min syurut la ilaha illallah al-ingkiat. Syekh Muhammad bin uh, uh, di dalam syarah uh, ini disebutkan makna ingkiat. Apa maksudnya ingkiat? Ketundukan. Wahai al inqiyad maksud dari ketundukan kepada kalimat ini adalah al-iltizam bi lima ma halallah yakni bi i'tiqad hillihi wa anna al muslim yuqatab bi hadzal tahrim wa tahrimu ma harrama Allah bi i'tiqad hurmatihi wa annahu muqatab bi hadzal tahrim itu maksud inqiyad ya syarat yang ke enam tadi apa Inkiat yang disebutkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam syarah Kabutas Subhat dijelaskan makna inkiat. Dikatakan makna inkiat adalah iltizam, komitmen yang melaksanakan konsekuensi dengan penghalalan apa-apa yang dihalalkan Allah. Maksudnya adalah meyakini bahwa hal itu halal. Meyakini perkara halal yang dihalalkan Allah adalah halal Perkara wajib yang diwajibkan Allah adalah wajib. Salat wajib. Kalau ada yang meyakini salat tidak wajib, kafir. Batal la ilaha ya. Harus disyahadatkan lagi. Wa anna hadzal muslim mukhatabun bihada, bihada tahrim dan meyakini bahwa seorang muslim ya mukhatabun dituntut atau uh, eh, mukhatabun bihadal tahrim. Ya ditujukan kepadanya pengharapan ini. Ya kepadanya lah ditujukan pengharapan ini. Dan mengharapkan apa-apa yang diharapkan Allah dengan meyakini pengharamannya, keharamannya dan bahwa dia dituntut untuk melaksanakan konsekuensi dari pengharaman itu yaitu untuk menjauhinya. Demikian juga mengatakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hal itu adalah ter terlarang ya misalnya zina Allah mengharamkannya maka seorang muslim harus mengharamkannya khamar haram maka tuntutan dari kalimat syahadat, syahadat syarat kalimat syahadat intian menuntut dia untuk apa untuk apa Ibn mengharapkan apa yang diharamkan Allah jadi kalau ada yang mengatakan bahwa khamar itu tidak tidak haram boleh-boleh saja kalau di daerah dingin ini bisa batal kalimat la ilaha illallahnya. Nah demikian yang tadi Itulah makna dari apa? Al-inqiyad. Kemudian di, boleh ditambahkan lagi ولهذا قرأتم بشروط لا إله إلا الله وتعلمتم أن من شروطها الانقياد dan kamu telah membaca tentang syarat-syarat la ilaha illallah dan kamu telah mempelajarinya bahwa salah satu dari syaratnya adalah al-inqiyad Wal inqiyadu maknahu al-iltizam. Iltizam, memegang teguh, komitmen. Itu iltizam bima dallat alaihi walau lam yaf'al. Itu iltizam memegang teguh kandungan dari kalimat ini. Walaupun dia tidak atau belum melakukannya. Lakinnahu yaltazim ayyakul hana wajibun wa ana mukhatabun bihi Ya, walaupun dia belum melakukannya, akan tetapi dia yastazib. Dia benar-benar mengatakan, benar-benar meyakini dengan mengatakan ini memang wajib. Namun dan aku benar-benar di, diperintahkan dan disuruh untuk itu. Wa hadha wahada wa ana muqatabun bidzalika bitahrimi kada. Dan bahwasanya dan aku yakin bahwasanya adalah haram dan aku diperintahkan untuk mengharamkannya. Walakin ulam yaf'al, namun dia belum melakukannya, belum melakukan kewajiban dan belum meninggalkan larangan. Nah ini mukmin mukasir fil iman atau nakisul iman, mukmin yang nakis kurang imannya. Namun tidak batal syahadatnya. Ya, karena kekurangannya ini. Beda halnya orang yang tidak iltizam dengan kalimat ini dan tidak mau menghalalkan yang dihalalkan, mengharapkan yang di haramkan. Itulah sebab kekafiran orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, pendeta-pendeta mereka kafir karena menghalalkan apa yang dihalalkan Allah, menghalalkan apa yang diharamkan Allah, demikian sebaliknya, dan pengikut-pengikutnya jatuh kepada syirik karena mengikuti pendeta-pendeta tersebut. Nanti disebut dengan istilah sebut toa. Demikian yang Fitin. Rahimani wa rahimahumullah jatuh. Falahu hukmu amsalihi min ahli kabair. Nah orang seperti ini yang meyakini dia mengatakan dia ini memang haram, zina memang haram, khabar memang haram. Tapi untuk sekarang ini aku masih suka mabuk katanya. Nah ini ahlu kabair. Ya, pelaku dosa besar. Walakin ingkola. Namun jika dia berkata, ada ghairu wajibin alaiya. Ini tidak wajib atasku. Dia mengatakan, kalau lima waktu tidak wajib atasku. Puasa bulan Ramadan tidak wajib. Ya, haji tidak wajib. Maka bagaimana hukumnya? Atau dia mengatakan anak min istafan eh, anhu at-takalif. Aku termasuk orang yang tidak yang bebas kebal kewajiban. Tidak ada kewajiban syariat yang harus aku lakukan. Maka bagaimana hukum orang ini? Kafir bani fiddin. Azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Ya, kafir dia. Karena dia mah mengingkari, tidak tunduk kepada eh, apa namanya konsekuensi dari kalimat ini, tidak tunduk kepada syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya. Orang seperti ini lam yang qadu hukum syar'i, tidak tunduk kepada hukum syar'i. Nah, demikian Ibnu Katsir. Nah, adapun dalil-dalil syarat-syarat la ilaha illallah ini dari Allah dan dari sunnah rasulnya ya dalilul ilmi dalil ilmu dimanahu ya ilmu terhadap makna kalimat ini ya firman Allah Subhanahu wa taala fa'lam annahu la ilaha illallah ilmu ilah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala ala illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun illa man syahida bil haqq kecuali orang-orang yang bersaksi dengan kebenaran yaitu bila ilaha illallah wa hum ya'lamun dan mereka mengetahuinya. Hei eh, di mana bihi Itu mereka mengilmuinya, mengetahuinya dengan hati mereka apa yang mereka ucapkan dengan lisan mereka. Ini dalil dari Al-Qur'an. Wa min sunnah dalil dari as-sunnah dari hadis al hadis sabit sahih At-Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Hadis yang sahih dari Utsman bin Affan dalam kitab Sahih. Dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah mengatakan man mata wa huwa ya'la annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah kepada inilah dibawakan sabda-sabda Nabi yang sifatnya mujmal. Maqala la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah itu mujmal, harus dibawakan kepada hadis-hadis yang lebih khusus. Lebih terperinci seperti hadis ini. Nabi mengatakan, mengatakan mat mata wa huwa ya'lamu la ilaha illallah dafalal jannah. Barang siapa yang mati sementara dia mengetahui mengilmui la ilaha illallah maka dia masuk surga. Oleh karena itu tadi ada riwayat dari siapa? Al Hasan Al Basri. Al Hasan Al Basri ketika ada yang mengatakan ada yang mengatakan orang-orang mengatakan barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dia masuk surga. Maka ini dikoreksi dilengkapi oleh uh, eh, Al Hasan Al Basri. Ini merupakan pemahaman salaf terhadap hadis-hadis Nabi Ya beliau mengatakan maqala la ilaha illallah Ya barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah fa'adda haqqaha wa fardaha menunaikan dan dia menunaikan hak dan kewajibannya ya dakhala jannah maka dialah yang masuk surga ya seperti kita sebutkan tadi ini merupakan isyarat bahwa harus ada terpenuhi ke delapan syarat yang kita sebutkan tadi. Tujuh tambah satu ya, tujuh plus satu. Nah demikian, akan ikuti. Rahimani orang rahmatullah. Wa dalil yakin dan dalil yakin firman Allah Subhanahu wa taala Innamal mu'minuna alladziina amanu billahi wa rasulihi semalam lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang mukminun adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Semalam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu. Jadi kita sebutkan apa? Al-yakin al-munafili ar-raib. Wasyak keyakinan yang menafikan apa? Keraguan. Allah mengatakan walam yartabu. Berarti mereka tidak ragu-ragu dengan keimanan mereka. Jadi harus yakin kepada titik. Ya, Fastarata fi sidqi imanihim billah wa rasulihi kaunuhum lam yartawu. Allah mensyaratkan kebenaran iman mereka kepada Allah dan Rasulnya yaitu dengan syarat apa? Mereka tidak ragu-ragu. Ai lam yasukku. Fa'al murtab bahwa minal Ada Adapun orang yang ragu-ragu ini termasuk golongan orang-orang munafikin. Di qulubihim marad fazadahumullahu marada. Para muslimin mengatakan di kulubih maradun, yaitu apa? Syakkun. Pada hati mereka terdapat penyakit, yaitu penyakit ragu-ragu. Lalu Allah menambah keraguan-raguan mereka itu. Ya, keraguan-raguan ini bisa terus bertambah, bertambah, bertambah, hingga akhirnya bisa menjadi keyakinan sebaliknya. Yaitu dia tidak meyakini kalimat ini. Nah demikian Ibn Ibn Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa min sunnah dan dari sunnah Rasulullah dalil yakin adalah al hadis sabit fi sahih an Abi Hurairah. Hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah لا يلقى الله بهما أبدا غير الشاك فيهما إلا دخل الجنة Aku bersaksi la ilaha illallah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba layak Allah layak layak Allah bihi ma'abdun. Dan tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah dengan membawa dua kalimat ini. Ghaira syakin. Tanpa ragu. Ghaira syakin. Tanpa ragu terhadap kalimat ini. Ya, tanpa membawa keraguan, keraguan illa dakhalal jannah melainkan dia pasti masuk surga ikhwan ya, Fiddin rahimani wa rahimakumullah baik wa fi riwayatin dan dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la Allah bihima abdul la ya- layak Allah bihima abdul Ghairu syakir fa dari jannah. Tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kedua kalimat ini tanpa keraguan Fahim jabu dari jannah. Lalu dia terhalang dari surga. Niscaya dia tidak akan terhalang dari surga. Niscaya dia akan masuk surga. Wa'an Abi Hurairah dan juga dari hadis Abu Hurairah yang panjang. Dan hadis itu hadis yang panjang, seperti kisah yang panjang Ya. Rasulullah mengatakan di akhir hadis tersebut, "Man laqita min wara'i hadzal ha'id yashhad la ilaha illallah mustayqinan biha min qalbihi fabashshirhu bil jannah." Siapa saja yang kamu temui di balik dinding ini, di balik kebun ini, yang bersaksi, La ilaha illallah bersaksi la ilaha illallah mustaiqinan biha min qalbihi dengan benar-benar meyakininya di dalam hati dengan keyakinan di dalam hati fabasyirhu bil jannah maka berilah dia kabar gembira berupa surga nah ini dalil dari hadis jadi masing-masing dari syarat ini bukan rekaan ulama ya bukanlah satu perkataan tanpa dalil tapi disertai dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah Berarti yang di sini dijelaskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Sebenarnya nanti akan juga dijelaskan oleh al Habs Al-Hikmi. Namun sengaja di sini kita bawakan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab supaya untuk tahu bahwa dari situlah Syekh ha uh, eh, Hafiz Al-Hikmi mengambilnya. Itulah dia sumbernya, dari sini sumbernya. Ya, dari kitab Al-Wajibat Al-Mutahatimah ala kulli muslimin wa muslimat tulisan Muhammad bin Abdul Wahab. Sebagian orang kalau disebutkan nama Muhammad bin Abdul Wahab seperti mendengar hantu. Tanpa mengetahui sosoknya, bagaimana tulisannya. Coba lihat di sini ketika menjelaskan syarat-syarat la ilaha illallah belum menyertakan dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah yang sahih. Dia bandingkan dengan orang-orang yang ya, ahli bid'ah itu yang berbicara tanpa dalil. Ya. Surafat sufi, manamat, mimpi-mimpi. Nah itu dianggap apa berada di atas hidayah. Begitulah setan menghiasi manusia hingga memalingkan mereka ya yasuddun an sabilillah, memalingkan mereka dari apa? Jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dalil ikhlas. Dalil ikhlas adalah firman Allah Subhanahu wa taala tadi sudah kita sebutkan alalillahi dinul khalif. Ketahuilah bahwasanya ad-dinul khalif, ad ketaatan. Al-Khalis yang tulus hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan ketaatan yang tulus harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah yang kita bacakan tadi surat al baqarah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din." Hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka menyembah Allah semata dengan mengikhlaskan ketaatan hanya untuk Allah semata. Wa min sunnah al hadis sabit fi sahih an Abi Hurairah. Hadis yang sahih dan sabit di dalam kitab As-Sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah Nabi mengatakan as'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi atau min nafsihi. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi atau min nafsihi. Khalis ikhlas dari hatinya atau dari dirinya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan apa? Khalisan. Keikhlasan sebagai syarat mendapatkan syafaat Nabi bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah Kalau ada yang mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak ikhlas, maka ucapannya itu tidak bermanfaat baginya dan dia tidak berhak mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis sahih dan dalam sahih Bukhari dari riwayat Ibn bin Malik, Nabi mengatakan, Inna Allah harrama ala nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajah Allah. Sesungguhnya Allah mengharapkan api neraka atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah semata-mata mengharapkan wajah Allah. Semata-mata mengharapkan wajah Allah yaitu ikhlas. Ya. Tidak ada tujuan lain dia mengucapkan la ilaha illallah tidak karena ikut-ikutan, bukan karena ingin menikahi wanita, bukan karena ingin mendapatkan materi dunia, bukan karena ingin mendapatkan kedudukan dan lain-lain sebagainya. Seperti sekarang ini banyak orang-orang yang mengucapkan kalimat ini tapi nifak dari hatinya. Tidak tulusnya mengimani kalimat ini. Nah demikian. Ikhwan Fidir. Rahimani wa rahimahumullah Jadi harus apa? kita bidzalika wajah Allah. Semata-mata mengharapkan wajah Allah yaitu ikhlas. Al-Munafi Dan dalam kitab An-Nasai ya kitab Al-Yawm wal Lailah hadis dua orang sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul haqqu wa huwa ala kulli syai'in qadir mukhlishan min qalbihi Ifat kekubi halisanuhu illa fataqa ilaihi illa fataqa Allah sama fatqan hatta yanzuru ila ila qailiha min ahli al-ard wa haqqan li 'abdin eh, Allah eh, Rasulullah mengatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Ya, ini adalah zikir, salah satu bentuk zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir mukhlishan biha min qalbihi. Ikhlas dari hatinya. Sadaqatu biha lisanuhu dan dibenarkan dengan lisannya. Illa fatatallahu sama fatqan. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala membuka langit dan melihat kepada orang yang mengucapkannya dari penduduk bumi. Itu Allah Subhanahu wa taala langsung melihat hambanya. Wa haqqan li 'abdin nawara ilaihi Allah ayatiyahu su'alahu atau su'lahu. Dan hak bagi seorang hamba yang Allah sudah melihat kepadanya untuk memberikan apa yang dimintanya. Ya. Karena salah satu hukuman adalah Allah tidak melihat seorang hamba. Allah berpaling dari seorang hamba. Nah, Nabi mengatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dengan syarat apa? Ikhlas. Ya, dan dibenarkan dengan lisannya dan membenarkan apa yang diucapkan oleh lisannya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan membuka langit, buka pintu langit, fataqallahu sama'a fatqan hatta yanzura ila qailiha min ahli al-ard. Jika Allah melihat Ya, ini adalah kalau kita katakan satu ungkapan yang menunjukkan ya apa namanya kita katakan ke eh, fatilah dan keutamaan. Ya, mungkin ada yang mengatakan apakah Allah baru bisa melihat apabila pintu langit dibuka? Kalau ada yang bertanya, apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu langit dan melihat hamba tersebut? Bukankah Allah Subhanahu wa taala dapat melihat ya dapat melihat dari atas langit tanpa harus membuka pintu langit? Tentu saja eh, ini Fikin, ini ini merupakan suatu keutamaan yang lebih, artinya nilai plus. Ya, saya contohkan, direktur melihat kita dari kaca, Direktur langsung melihat kita membuka pintu. Mana yang lebih mulia? Mana yang dilihat oleh direktur itu? Yang dilihat dari kaca, dari balik kaca ini, atau yang langsung dibukakan pintu, dilihat dia? Sama-sama bisa dilihat. Sama-sama tidak terhalang oleh si direktur itu. Mana yang lebih utama? Yang pertama atau yang kedua? Gitu. Jadi untuk menjelaskan ke keutamaan hamba tersebut hingga Allah melihat orang yang mengucapkan kalimat itu dengan ikhlas Lalu Rasul mengatakan wahakum li abdi nadhara ilaihi Allahu ya sungguh berhak bagi seorang hamba yang Allah sudah langsung melihatnya hingga membuka pintu langit untuk melihatnya ayat ayatiyahu su'lahu untuk memberikan apa yang di, dimintanya wa dalil sidqi dan dalil sidq yaitu kebenaran kejujuran adalah firman Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an ya. Alif lam mim ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna billahi ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim فليعلمن الله الذين آمنوا الذين صدقوا ويعلمن الكاذبين Ya alif lamim, apakah manusia mengira mereka dibiarkan untuk mengucapkan amanah? Kami beriman, sementara mereka belum diuji. Sungguh, orang-orang sebelum mereka telah diuji hingga Allah mengetahui orang-orang yang benar dan orang-orang yang dusta. Orang-orang yang benar ini untuk iblagul hujjah bagi manusia. Allah Maha tahu, tanpa diuji juga Allah tahu. Tapi untuk iblagul hujjah kepada makhluk, Allah menurunkan ujian. Ya Allah menurunkan ujian. Seorang guru dia tahu ini pintar ini bodoh. Ini bakal lulus, ini bakal tinggal kelas. Tapi tentunya tidak hikmah jika si guru menaikkan ini dan menurunkan ini tanpa di walaupun guru itu tahu. Paham dong? Ya tahu siapa yang yang nggak nggak paham kan begitu ya. Siapa yang paham tahu dia. Dan kalau ya apa namanya tahu juga ini akan naik kelas, ini akan tinggal kelas. Cuma apakah termasuk hikmah jika si guru ini eh, menaikkan kelas yang pandai ini kemudian menurunkan kelas yang bodoh ini tanpa diuji? Tidak, semuanya harus melalui ujian hingga nyatalah ya sebagai hujah bagi makhluk siapa yang benar dan siapa yang dusta. Azan ya Allah ya Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'un Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhirat sementara sebenarnya mereka tidak ber iman. Mereka orang-orang yang berusaha memperdaya Allah, tapi sebenarnya mereka memperdaya diri mereka sendiri. Nah ini adalah orang-orang yang dusta, bohong di dalam ucapan la ilaha illallah, tidak jujur. Maka syaratnya harus apa? Jujur. Wa sunnah dan dalilnya dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masa fi sahihain hadis yang sahih di dalam kitab Bukhari dan Muslim dari Muaz bin Jabal Ayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi mengatakan, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sadiqan min qalbihi." Tidak ada satu orang pun yang bersaksi la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sadiqan min qalbihi. Benar, jujur dari hatinya. Illa haramallahu ala nar. Melainkan Allah akan haramkan dia dari api neraka. Nah di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyaratkan apa? Sadiqat min qalbi. Kembali kepada pernyataan kita tadi, ini harus diingat. Hadis-hadis yang umum harus dibawakan kepada hadis-hadis yang khusus. Seperti sebagian orang tadi kita sebutkan, mengkola la ilaha illallah jannah." Aku sudah mengucapkan la ilallah, berhak aku masuk surga. Nanti aku tutup Allah di akhirat kalau aku tidak masuk surga. Ternyata dia tidak jujur. Dia tidak ikhlas, dia ragu-ragu. Benarkah persaksiannya itu tidak bisa dibenarkan? Karena Rasul telah menjelaskan sebagai hujah kepada manusia, mangkala la ilaha illallah sadiqat min qalbihi." Benar dari hatinya. Ya, Man, man, man min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa dalilul mahabbah dalil mahabbah firman Allah Subhanahu wa taala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, sebagai bandingan sebagai sekutu. Mereka mencintai sekutu-sekutu itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah di atas dari cinta segalanya. Bahkan cinta kepada selain Allah itu hanyalah sebagai konsekuensi cintanya kepada Allah. Cinta kepada istri itu konsekuensi cinta kita kepada Allah. Asalnya apa? cinta kepada Allah. Karena kita cinta kepada Allah, kita mencintai orang-orang yang beriman. Ya, kita mencintai orang-orang yang taat. Kita mencintai muwahhidin. Kita mencintai para nabi dan para sahabat, orang-orang soleh, para syuhada. Kita mencintai para salafus soleh dari generasi pertama umat ini. Itu merupakan apa? Ya. Tuntutan dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya apa? Cinta kepada Allah. Ini yang yang harus bulat, tidak boleh tidak boleh apa? Tidak boleh tumbing, tidak boleh pecah, tidak boleh retak, tidak boleh sedikit pun diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan apa nggak boleh mencintai istri, mencintai anak, mencintai kawan, mencintai dan lain sebagainya. Boleh, Bahkan kalau benar-benar kita cinta kepada Allah, kita harus cinta kepada mereka. Allah mengatakan, mengatakan kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Katakan kalau kamu cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Mengikuti Rasul. Salah satu bentuk mengikuti Rasul adalah apa? Mencintai orang-orang yang beriman dan benci orang-orang yang kafir. Allah mengatakan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kuffar muhabba bainahu. Demikian yang mengikuti. Jadi mengikuti Rasul termasuk salah satu mengikuti Rasul adalah mencintai ya, mencintai istri yang soleha kan begitu ya, mencintai anak. Itu merupakan bagian dari sunnah Rasulullah. Nah, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti sunnah Rasulullah. Nah, itulah cinta kepada Allah yang harus bulat tidak boleh sumbing. Tidak boleh diberikan sedikit pun, sepotong pun kepada yang lain. Wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu Mayyartad Mayyartad Mayyartad damikum an dinihi fa bayatillahu ya'tillahu yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin Hai orang-orang yang beriman barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya Niscaya Allah akan datangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Rendah diri kepada orang-orang mukmin dan keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah la yaqafuna fil la yaqafuna la yaqafuna lau laim. Mereka tidak takut celakaan orang-orang yang mencela. Nah ini merupakan dalil dari al Quran. Wa minas sunnah dan dari sunnah masa batas sahih an Anasib. Hadis yang disebutkan dalam kitab sahih dari Anas. Rasul mengatakan salah satu kunna fihi wajadah wajada halawatul iman. Ada tiga perkara Barang siapa yang terdapat pada dirinya Ketiga perkara ini dia akan mendapatkan Kelezatan iman Manisnya iman yang pertama apa? Ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ia jadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintai daripada selain keduanya. Yaitu dia jadikan Allah yang paling dicintainya. Rasul yang paling dicintainya. Lebih daripada selain ke keduanya. Dan tidak ada yang mencintai seseorang melainkan karena Allah Subhanahu wa taala wa ayyuhibbal mar' la yuhibbuhu illa lillah. Jadi cinta kita kepada selain Allah itu merupakan cabang dari cinta kita kepada Allah. Kita mencintainya karena Allah. Nah, demikian dari itu. Ya azan ya Allah wa Baik. Kemudian dalil ingkiyat. Dalil ingkiyat ketentukan. Jadi sudah kita jelaskan makna ketentukan. Dengan Allah Subhanahu wa taala wa anibu ila rabbikum wa aslimu min qau وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا من قبل min qabli ayatiyakumul ثم لا تنصرون dan kembalilah kamu kepada Rabb kamu dan berserah dirilah kepadanya pasrahlah tunduklah kepadanya terimalah apa yang datang darinya wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu sebelum datang kepada kamu adab yang mana kamu tidak akan mendapatkan pertolongan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Dan siapakah lagi yang bagus, yang lebih bagus agamanya daripada orang-orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah wa huwa muhsin dan dia berbuat baik mengikuti sunnah. Ikhlas, tunduk dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qaluhu dan firman Allah wa may yuslim wajhahu lillah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Barang siapa yang memasrahkan wajahnya, menundukkan wajahnya lillah wa huwa muhsin dan dia muhsin mengikuti sunnah Pemeriksaan istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan al orwatil wuthqa. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, "Ai bila ilaha illallah." Yaitu dengan kalimat la ilaha illallah. Wa min sunnah dan dalilnya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah firman uh, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi." ya tidak beriman salah seorang dari kamu hingga ya ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. hari ini baik Ibnu Titin. Namun dicantumkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz. Banyak lagi hadis-hadis lain yang semakna dengan ini yang memerintahkan kepada kita untuk mengikuti ya seperti ayat yang kita baca tadi wa ma atakum rasulun faqulu wa ma nahakum anhu fa Baik. Kemudian terakhir dari Lul qabul minal Quran dalil qabul penerimaan dari Al-Quran yaitu firman Allah Subhanahu wa taala Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku alihatina li sya'irin majnun Allah menyebutkan tentang orang-orang musyrik. Innahum, mereka itu apabila dikatakan kepadanya la ilaha illallah yastakbiru menyombongkan diri, artinya tidak mau menerimanya, menolaknya. Seraya mengatakan apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami untuk mengikuti menerima perkataan seorang penyair yang gila. Ini perkataan orang-orang musyrikin. Allah tidak menerima siapa saja yang bersabda la ilaha illallah tapi sikapnya seperti sikap orang-orang musyrik yaitu tidak mau menerima kalimat ini ya tidak mau menerima hatinya tidak mau menerima kalimat ini dan konsekuensinya tidak mau menerima dia bahwa kubur itu tidak boleh disembah ya bahwa tidak ada selain Allah yang boleh kita meminta memohon kepadanya berdoa kepadanya kalau dia tidak mau menerima ini maka bisa batal kalimat syahadat la ilaha illallahnya. Yastaghfirun. Ya bisa batal kalimat la ilaha illallah karena tidak memenuhi syarat al-qabul. Rahimani wa Wa minas sunnah dan dari sunnah masa fi sahihain An Musa Al-Asy'ari, an Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasul mengatakan di sepanjang ini itu tentang perumpamaan ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Masalu ma ba'atani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama salil ghaitil kathir. Sesungguhnya perumpamaan hidayah dan ilmu yang Allah berikan kepadaku yang Allah mengutusku dengan membawanya seperti perumpamaan al-ghaitil kathir, hujan lebat. Ya, ini menunjukkan satu perumpamaan menunjukkan ya besarnya, melimpahnya hidayah dan ilmu yang Rasulullah berikan kepada umat manusia. Kalau anda mau ilmu, maka semua tertuang di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Ilmu apa saja? Seperti Rasulullah pernah menjelaskan kepada para sahabat hingga Abu Abu Dzar Al Imari mengatakan Rasulullah telah menjelaskan semuanya hingga ya, ilmu tentang uh, seekor burung yang mengangkat dua sayapnya di di udara. Ilmu awalin wal akhirin. Ya, kemarin-kemarin kita membahas ilmu pengobatan. Kita jelaskan betapa tingginya nilai ilmu pengobatan nabawi. Ya, daripada ilmu pengobatan yang lainnya. Bahkan Ibnu Bayi mengatakan perbandingan antara ilmu pengobatan nabawi dengan ilmu pengobatan modern sama seperti perbandingan antara ilmu pengobatan badan pengobatan ya kita katakan kampung dengan ilmu pengobatan modern itu sendiri. Ya. Kalau dokter melihat apa namanya tabib kampung bagaimana? Wah ini kolot kali, ya. tradisional kali ini. Nah begitulah perbandingan antara ilmu kedokteran mereka dengan pengobatan nabawi. Ilmu pengobatan modern sekarang ini dianggap kolot atau dipandang kolot jika dibandingkan dengan apa? Ilmu pengobatan nabawi. Maka jangan dikatakan ilmu pengobatan nabawi ini alternatif. Nah, tidak, itu bukan alternatif. Ini sebenarnya pilihan pertama. Ya. Yang harus di, ditempuh. Bukan alternatif. Atau mau beli barang, HP lah satu ada garansi, satu enggak bergaransi. Ya, mana? Mana dulu? Mana sama tukang HP. Ini. Jadi mana? Jadi HP bergaransi atau yang non garansi? Harganya itu ada beda kan begitu ya? Ya tentunya yang bergaransi. Kita jelaskan bahwa uh, ilmu pengobatan nabawi itu ada garansi. Ya, ada hadis yang apa namanya tentang orang yang melaporkan kepada Nabi nah, ini faedah ya sambil lalu kita jelaskan faedah untuk pengobatan ya ada seorang apa namanya e, seorang yang datang kepada Nabi dia melaporkan tentang e, saudaranya yang sakit perut ada keluhan di perutnya apa ini apa pokoknya ada keluhan di perut dia datang kepada Nabi Nabi mengatakan beri dia madu ya maka orang pun pulang, dia beri madu. Datang lagi orang itu mengatakan, gak sembuh juga. Gak sembuh. Dan mengatakan, beri dia madu. Nah, pulang lagi dia, kasihnya madu. Gak sembuh juga. Mungkin oh, madu palsu ini. <laughs> Tidak, ini madu asli. Dulu belum ada barang palsu. Sekarang aja. Banyak barang palsu. Dulu nggak ada. Nah, demikian yang tadi di Nah, begitu tiga kali, sehingga Rasul mengatakan, saudara Allah Allah benar. Wa kana batnum akhik. Yang salah itu perut saudaramu. Beri dia madu. Maka terus diberi madu hingga akhirnya sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Rupanya ya Ibnu Qayyim menjelaskan tentang salah satu faedah hadis ini. Kenapa Nabi terus menyuruhnya untuk beri dia madu, beri dia madu, beri dia madu? Ada hikmahnya Pak itu. Ibnu Qayyim jelaskan bahwa penyakit saudaranya ini sudah parah. Penyakit perutnya sudah kronis, maka obat itu harus terus diberikan. Ya, dalam dosis yang lebih tinggi lagi, terus coba coba, coba akhirnya betul. Maka Nabi mengatakan apa? Sadaqallah wa Allah, akhir. Ya, Allah benar. Ya, artinya apa? Teori yang Allah turunkan Ya. Wahyu yang Allah turunkan tidak mungkin salah. Yang keliru itu, yang bermasalah itu perut saudara kamu. Beri dia madu, ya. terus diberi madu dengan dosis yang tepat hingga ketika sampai kepada dosis yang di yang apa namanya yang memang tepat, kadar yang tepat, sembuhlah penyakit saudaranya itu. Gitu. Jadi pemberian obat harus pakai dosis. Ini dalilnya. langsung beli obat. Nah, dikasih minum madu. Minum sekali, ah nggak sembuh, ini nggak mujarab. Bukan kayak gitu, Ibn Kalau begitu, sikap kita nggak ada obat yang mujarab. Kalau sekali minum harus sembuh, kan begitu ya? Nggak ada itu. Ya tergantung penyakitnya juga. Kalau penyakitnya parah, agak parah, ada stadiumnya, stadium 1, 2, 3, sampai 5. Kalau sudah parah bagaimana? Ya harus terus rutinitas nah, mengkonsumsi obat tersebut. Tidak bisa sekali minum tentu. Nah, demikian akan dipimpin. Rahimani wa rahimahullah. Nah itu dari cerca dari ilmu yang Allah turunkan kepada nabinya. Nah, jadi ini ah, Allah Subhanahu wa taala ah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan ilmu dan hidayah yang Allah turunkan kepada nabinya itu seperti apa Ibn Al-Ghaizir al ghaisul Kasir Hujan lebat Nah, kalau hujan lebat bagaimana? Hampir seluruh permukaan tanah basah karenanya. Artinya apa? Hampir semua sendi-sendi kehidupan ya tidak lepas dari apa? Dari ilmu dan hidayah yang Allah turunkan kepada nabinya. Asaba ardan yang turun membasahi bumi. Fakana minha naqiyah Kabilatil ma' fambadatil kala' wal usbul katsir. Nah di antara tanah yang kena hujan itu ada yang nakia, yang subur, dia menerima air, dia dapat menampung air hingga dapat menumbuhkan al-kala wal usub, tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang lebat. Nah, ini yang pertama. Maka minha ajadi amsaka bil ma' fa Allahu bihi nas fa syaribu wa wa dan di antara tanah tersebut ada tanah yang keras. Dia dapat menampung air. Ya, namun tidak bisa menumbuhkan apa-apa. Hanya orang lain yang bisa memanfaatkannya. Diambil airnya untuk diminum, di apa namanya, dijadikan sebagai uh, air irigasi. Sementara tanah itu sendiri tidak bisa menumbuhkan tanam-tanaman. Jadi seperti orang yang ya namanya bisa dapat ilmu tapi tidak paham ilmu yang di, diperolehnya ya, tahu tapi tidak bisa mengaplikasikannya nah ini seperti ini tidak bisa apa namanya mengaplikasikannya di lapangan dia cuma sekedar tahu saja maklumat saja pengetahuan saja nah, bagaimana ya sebagian orang sekarang ini yang cuma tahu maklumat Islam tapi tidak tahu bagaimana menerapkannya tidak bisa memahaminya dengan benar lebih dalam lagi nah seperti itu Wa asaba minha tarifatun ukhra innama hiya qi'an la tumtikul ma wa la nabatat nabat wa la nabatat kala. Dan dan sebagian tanah lain ada yang tandus, tidak dapat menyimpan air dan tidak juga dapat menumbuhkan tanam tanaman. Fadzalika mathalu man waffaqa man faqaha Itulah dia perumpamaan orang yang fakih di dalam agama Allah wa nafa'ahu ma ba'asani Allah bihi fa'alima wa 'allam. Ini yang pertama. Ya, dia mendapatkan manfaat dari hidayah dan ilmu yang Allah turunkan kepadaku, dia mengetahui dan dia mengajarkannya. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san dan perumpamaan orang yang tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Walam yaqbal hudallah alladhi ursiltu bihi. Ya, tidak menerima. Nah, ini dia syahidnya walam yakbal hudallahu hudallahi alladhi ursiltu bihi. Dia tidak menerima hidayah yang Allah turunkan, yang Allah utus aku dengan membawanya. Jadi harus apa? Al-qabul. Tidak boleh kita lam yakbal, tidak menerima. Dia harus menerima ya syariat yang Allah turunkan kepada nabi nya menerima kalimat ini dan segala konsekuensinya. Nah demikian Ibn Fiddin rahimani wa rahimahullah Dan uh, yang kedelapan apa yang kedelapan? Al-kufran bikul ilahin Allah. Mengingkari kufur kepada ilah-ilah selain Allah. Dalilnya pada Al-Quran. Hah? Wa mayyakun billah wa yakrbi Surat Al-Baqarah. Pada siapa beriman kepada Allah dan kufur kepada Tawbah Dari as-sunnah dari sunnah jadi sudah kita ketahui ya yaitu maqala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haramallahu uh, eh, haruma ma'luhu wa damuhu barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia kufur ya dengan segala sesuatu sembahan selain Allah maka Allah harapkan telah haraplah ya telah terpeliharalah harta dan darahnya Demikian berarti. Azanillah wa iya. Kemudian itulah dia pembahasan secara global tentang syarat la ilaha illallah. Nah berikutnya nanti akan kita bahas satu persatu ya soal yang ke 20, 21 masing-masing menyebutkan tentang dalil syarat-syarat tersebut. Nah secara ter terperinci. Nah di sini penulis gunakan metode seperti itu menyebutkannya secara global lebih dahulu baru menyebutkannya secara lebih terperinci. Nah, demikian saja yang kita pada hari ini mudah-mudahan